بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما kaum muslimin para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya atas berbagai nikmat yang tidak akan mungkin bisa kita syukuri seluruhnya cukuplah apa yang kita kerjakan dari ketaatan dan ubudiyah sebagai bukti bahwa kita hamba Allah yang ingin bersyukur kendati belum bisa kesyukuran tersebut memenuhi atau melengkapi bahkan mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam kita senantiasa juga memperbanyak ucapkan untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam semoga kita umatnya yang beliau yang hidup di akhir zaman ini semoga kita dan seluruh kaum muslimin sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Ditanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada beliau, kecintaan yang sesungguhnya. Dengan kita senantiasa mempelajari warisan beliau, yaitu ilmu dan amal soleh. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali seperti biasa, kita mengkaji akidah ahli sunnah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah karya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Al-Syafi'i rahimahullah masih berkaitan dengan pembahasan tentang Al-Quran sebagai kalamullah Beliau dengan panjang lebar menjelaskan hal ini. Hal itu disebabkan karena di zaman beliau <clears throat> bahkan sampai zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan Quran sebagai makhluk. Sementara akidah ahli sunnah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa Al-Quran kalamullah. Maka beliau membantah satu persatu dari argumentasi orang-orang Mu'tazilah. Menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sehingga jelaslah kebenaran dan juga tampaklah kebatilan. Beliau masih menjelaskan dari dalil yang yang menunjukkan kepada hakikat akidah ahli sunnah di dalam hal ini bahwa Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk. <clears throat> Kendati orang-orang Mu'tazilah berusaha ya menyematkan sebagian dari bid'ah-bid'ah mereka dan kesesatan-kesesatan mereka itu kepada sebagian para ulama. Mereka ingin mencari legitimasi. Ingin mencari legalitas untuk membenarkan pendapat mereka yang keliru tersebut. Maka didapatkan dalam sebagian riwayat ya, mereka menisbatkan perkataan itu kepada Imam Abi Hanifah. Sehingga diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini jelaskan oleh para ulama jelas tidak benar. Ya. Bahwa Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang dari ulama ahli sunnah yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Beliau berlepas diri dari pendapat yang seperti itu. Toh kalaupun benar, ya, maka para ulama menyebutkan seperti yang dijelaskan oleh murid beliau Abu Yusuf bahwa beliau berdiskusi dengan gurunya tentang hal ini kemudian Imam Abu Hanifah meninggalkan pernyataan itu begitu dapatkan sebagai riwayat akan tapi kesimpulannya bahwa Imam Abu Hanifah berlepas diri dari pendapat orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Beliau imam ahli sunnah. <clears throat> Kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menyebutkan riwayat atau sebagian riwayat yang menjelaskan hakikat akidah Al sunnah tentang Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Qala rahimahullah Qala Sulaiman bin Harb Al-Quran gairu makhluk وأخذته من كتاب الله تعالى قال الله عز وجل ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق Sulaiman bin Harb menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk dan Dalilnya saya ambil dari kitab Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah tidaklah berbicara kepada mereka yaitu orang kafirin. Ya. yang duru ilaihim dan tidak melihat kepada mereka. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa di akhirat kelak Allah tidak mengajak mereka berbicara sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka dan azab yang Allah berikan. Begitu juga kita mendapatkan ya pelaku-pelaku dosa besar di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara atau Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Dan juga tidak akan melihat وكلام الله ونظره واحد Perkataan Allah dan penglihatannya satu, yaitu tidak makhluk. Al-Quran, kalamullah. Kalamullah adalah sifatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya melihat dan melihat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penglihatan Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk maka begitu juga kalamullah bukanlah makhluk tapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan riwayat yang lain atau riwayat-riwayat tentang keutamaan kalam Allah Azza wa Jal yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamuh perkataan Allah bukanlah sebagai makhluk. Beliau menyebutkan riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fadlu kalamillahi azza wa jalla ala sa'iril kalami كفضل الله على خلقه bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda keutamaan perkataan Allah di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya begitu agung dan mulia kalamullah. Kita memaklumi bahawa Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, yang melebihi seluruh keagungan dan kemuliaan yang ada pada makhluknya. Begitu juga kalamullah, karena Allah yang berbicara, dan kalamullah subhanahu wa ta'ala adalah sifatnya, yang menyertai zatnya maka keutamaan kalam Allah bandingkan dengan perkataan dan perkataan seluruh makhluk maka seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya ini menjelaskan bahwa Allah memiliki kalam Allah jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbatkan ya perkataan kepada Allah ya, kalamullah bukan kalamul bashar bukan kalam manusia kalamullah berarti Allah yang memiliki kalam perkataan jika Allah yang memiliki kalam maka tentunya senantiasa menyertai zat Allah ada pada diri Allah dan Allah bukanlah makhluk berarti kalamnya bukanlah makhluk Qala Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, "Fa yuthbitu anna al-Qur'an kalamullah azza wa jalla." Dan ini menetapkan itu hadis ini menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Wa ma kana kalaman lillahi lam yakun khalqan lillah. Ya. Dan apa yang menjadi kalamullah berarti bukanlah makhluk Allah. Wa qad bayyana Allahu anna al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai kalamnya. Dengan firmannya nya biqaulihi azza wa jal hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila orang-orang musyrikin yang memohon perlindungan maka lindungi mereka sampai mereka itu mendengar kalam Allah. <clears throat> Qala Allah Azza wa Jal Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a Allah Jika salah seorang dari orang musyrikin ya, Mohon perlindungan padamu, maka lindungi dia. Sampai dia itu mendengar kalam Allah. Mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu, dia beriman dan mendapatkan hidayah. Jadi dengan jelas Allah menyebutkan dalam firman-Nya hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah ودل على ذلك في مواضع من كتابه العزيز وقد قال الله عز وجل مخبرا أن الله كلم كلم موسى تكليما dan juga telah terdapat di dalam banyak ayat di dalam kitab Allah yang menunjukkan hal itu bahwa Al-Qur'an kalamullah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa dia telah berbicara langsung kepada Musa wa kallamallahu Musa taklima dan Allah Subhanahu wa taala ya berbicara langsung ya kepada Musa taklima jadi Allah langsung berbicara kepada Musa dan Musa mendengar Allah. Ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal bahwa Nabi Musa sebagai kalimullah. Ya, nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan riwayat ya dari Adi bin Hatim Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjuman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun dari kalian kecuali akan ya diajak berbicara oleh Allah. Akan berbicara Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun penerjemah. <coughs> Dan ini perihal yaumul akhirah. Ini perihal dan ahwal yaumil akhirah. Para pemirsa rahimakumullah. Pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala masing-masing akan berbicara dengan hambanya. Ya, akan menanyakan pada mereka amalan dan perbuatan mereka selama di dunia. Yukallimu rabbuh dengan bahasa yang mereka memahami sehingga tidak membutuhkan penerjemah ya tidak membutuhkan penerjemah. Jadi kita akan dihadapkan kepada Allah semuanya. Fayukallimu Rabb. Ini menjelaskan kepada kita dan juga menjawab apa yang pernah ditanyakan sebagian pemirsa bahwa apakah di akhirat kala Allah Subhanahu wa taala akan berbicara? Naam. Ya, hadis ini dengan jelas dan nyata bahwa Allah akan berbicara dengan masing-masing dari kita. Kata lima rahimakumullah. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari di mana kita akan diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita persiapkan sebagai jawaban? Apa yang akan kita persiapkan sebagai pertanggungjawaban di sisi Allah? saya Sayukallimuhu Rabbuh. Tidak seorang pun tatkala itu bisa menyembunyikan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kendati dia telah lupa. Maka persiapkanlah diri untuk menghadapi hari yang pada hari tersebut akan dilakukan pengadilan yang maha adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukallimuhu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat Allah adalah kalam, berbicara. Sebagai perbandingan, Walillahil mathalul a'la dan Allah perumpamaan Allah memiliki perumpamaan yang maha agung. Ya, sebagai perbandingan saja. Kalau di dunia ini jika ada ya berita sampai kepada seseorang bahwa si fulan raja misalnya salah seorang raja ingin mengajakmu berbicara ingin langsung berbicara dan tatap muka denganmu dan ingin berbicara. Ya. Kira-kira bagaimana ya perasaan dan kondisi dan persiapan dia apa yang akan saya sampaikan. Ya. Raja yang memiliki kekuasaan kerajaan yang memiliki rakyat kekuatan yang menguasai ya, kerajaan dia akan berbicara dengan saya siapa saya maka barang tentu bahwa dia akan mempersiapkan diri dia akan mempersiapkan diri bagaimana dia akan berbicara menjawab pertanyaan-pertanyaan sang raja. Apa yang akan dia sampaikan? Sementara sang raja tidak mengetahui perbuatan dan perilaku dia. Mungkin pertanyaan biasa-biasa saja. Lalu bagaimana ikhwatul iman? Para pemirsa rahimakumullah dengan Malikul Muluk raja sang raja yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi Allah Azza wa Jalla kita abdun yang dhaib hamba yang lemah yang tidak memiliki daya dan upaya haula wala quwata illa billah akan diajak berbicara oleh Allah i wallah na'am kita yakini hal itu dan masing-masing akan memahami, nggak perlu penerjemah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan. Kan aja berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ya atau hadis ini terkandung berbagai faedah di antaranya adalah Allah memiliki sifat kalam. Di antaranya juga di yaumil qiyamah Allah akan mengajak masing-masing dari hambanya untuk berbicara. Kemudian pembicaraan Allah, perkataan Allah tersebut dipahami oleh masing-masing hamba yang tidak perlu penerjemah. dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menghisap mereka karena Allah menanyakan hal itu kan dalam rangka pengadilan yaumul hisab akan menanyakan pada mereka tentang amalan-amalan dan perbuatan mereka kendati mereka telah banyak atau melupakan kebanyakan dari perbuatan tersebut Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah Kemudian Imam Abu Hasan Ash'ari melanjutkan wa mimma yubayyinu anna Allah azza wa jalla mutakallimun wa anna lahu kalaman ma rawahu Affan qala haddathana Hammad bin Salama an al-Ash'ath al-Haddani an Shahr bin Hawshab قال فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Di antara hal yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mutakallim yaitu berbicara. Dan Allah memiliki kalam ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Affan dengan sanad beliau kepada Hausyab atau Syahr bin Hausyab beliau ya mengatakan keutamaan kalamullah di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Ya. Senada dengan apa yang disampaikan tadi, ya, bahwa Syahr bin Haushab menjelaskan Tentunya landasan hal ini adalah dari hadis yang kita sampaikan tadi. baik oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bahwa keutamaan kalamullah di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Begitu mulia dan begitu agung kalam Allah Azza wa Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mulia adalah orang yang mempelajari, membaca kalam Allah. Karena afdalul kalam kalam Allah. Perkataan yang paling utama adalah kalam Allah Azza wa Maka barang siapa yang ingin meraih kemuliaan, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan maka hendaklah dia memperbanyak membaca kalam Allah disertai dengan merenungi menghayati dan mentadabbur isi kandungannya kemudian diamalkan perintah-perintah dan ditinggalkan larangan-larangan Adapun membaca perkataan manusia ya kita lebih sering membaca perkataan manusia yang kebanyakannya di dalamnya ya kebatilan kecuali hanya orang-orang yang melandaskan perkataannya itu di atas wahyu maka itu akan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sesungguhnya akan menjauhkan kita dari membaca kalamullah maka perbanyaklah membaca Al-Quran Mentadabur Al-Quran Karena itu sumber hidayah Sumber petunjuk Jika seorang ingin mulia Jika seorang ingin hatinya menjadi suci Menjadi tenang, tentram Maka perbanyaklah membaca kalam Allah Jika seorang ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah maka pelajarilah kalamullah dan ajarkan kepada manusia. Al-Quran Betapa banyak zaman sekarang ini manusia terlalaikan dengan berbagai media sarana dari membaca kalamullah. Tapi Alhamdulillah masih ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba Allah yang perhatian terhadap kalamullah. Bukan sekadar membaca kalamullah saja. Ya. Tapi hendaklah bacaan tersebut disertai atau diiringi dengan pengamalan terhadap kalam Allah. Mengamalkan tentunya sebelumnya kita merenungi dan menghayati. Jangan sampai kita terlalaikan. Terlena dengan berbagai media kita sibuk mendengar dan membaca perkataan manusia ya kita berkomentar ya kita berusaha ya, menafsirkan perkataan manusia berusaha menganalisa tapi kita jarang untuk membaca mentadabbur menganalisa merenungi kalamullah azza wajalla Bahkan sebagian yang sangat disayangkan sekali yang ya membuat kita bersedih. Quran dalam sebagian kesempatan hanya untuk diperdengarkan saja, diperlombakan saja. Bahkan sebagian keluarga hanya sebagai hiasan almari saja. Tidak pernah disentuh. Tidak pernah dibaca. Ya. Bagaimana kita akan menjadi orang yang mulia? Sumber kemuliaan tidak kita ketahui. Dan kita tidak menggali kemuliaan dari sumbernya. Inna Allah rafa'a bihadal Qur'an qawman wa wada'a bihi al-akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat kaum kelompok manusia dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan mereka dengan Al-Qur'an ini. Quran diturunkan oleh Allah surat demi surat yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Jibril pada nabinya, nabinya mengajarkan, enggak kita perhatikan. Kalau kita mendapatkan sepucuk surat dari orang yang kita kagum kepadanya, menjadi orang yang kita idolakan, atau orang yang kita cintai di dunia ini, orang tua kita misalnya. Kita dengan senang hati membaca, membuka berkali-kali. Kita ingin mengetahui pesan dan perintah atau ungkapan yang ada di dalamnya. Bagaimana ikhwatal iman dengan kalamu Rabbul Alamin ya Allah mengutus Jibril <clears throat> malaikat yang paling mulia membawa wahyu surat demi surat tersebut Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan dan sampai sekarang utuh dan sempurna kita dapatkan. Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita tidak tadabbur? Kenapa kita mengabaikan? Bahkan hari demi hari berlalu. Kita tidak pernah membaca Al-Quran. ya berbulan-bulan ya. itu pun kalau membaca tidak tahu ya. bacaan tidak melewati kerongkongannya hanya di lisan tidak paham apa yang dibaca ya khotalima rahimakumullah ini adalah peringatan bagi kita semua sungguh sangat disayangkan bila di zaman sekarang ini kecanggihan teknologi, komunikasi, sarana untuk berkomunikasi, ya telah banyak membuat kita lalai dari membaca Allah azza wajalla. Terus terang fenomena kita dan mayoritas kita siapa yang tidak tahu apa yang dikenal dengan medsos, media sosial. Ya. Berhari-hari berjam-jam kita membuka pesan demi pesan. Ya. Status demi status kita buka. Tapi subhanallah Bila begitu membuka lembaran Al-Quran Langsung setan membisikkan Untuk apa kamu buka? Lebih enak membuka perkataan dan pesan-pesan dan status si fulan, si alan dan yang lainnya sehingga kita lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Ini telah ya terjerumus ke dalamnya semua lapisan dan masyarakat tua muda ya, laki wanita siapapun bukan tidak boleh diperbolehkan tapi jangan sampai meninggalkan yang lebih utama. Jadikan moto dalam hidup tiada hari dan waktu tanpa Al-Quran. Anda ingin mulia, ingin bahagia, maka perbanyaklah membaca kalam Allah. <clears throat> membaca wasiat-wasiat Untaian-untaian hikmah dari Rasulullah. Adapun perkataan manusia. Ya. Apalagi perkataan manusia di zaman sekarang ini. Sungguh perkataan yang menambah kita semakin gelisah, semakin galau. Bahkan yang lebih aneh lagi, kegalauan seseorang dia ungkapkan, bukan dia memohon kepada Allah untuk menghilangkan kegolongan tersebut dengan baca Al-Qur'an. Ya. Bukan dia mengshare menulis di status dia sedang galau dan sejenisnya. Tidak, ikhwatul iman. Sampaikan perkara dan urusan hidup Anda kepada Allah. Baca kalamullah Bukankah dalam hadis <clears throat> sebutkan doa untuk menghilangkan kegalauan, kegelisahan, ya, yang dirasakan dalam hati dengan dengan membaca Al-Quran, <clears throat> antaja al-Quran rabi'a وذهاب همي وجلاء حزني وجلاء هم وذهاب نعم وذهاب همي وجلاء حزني bahwa membaca Al-Quran, tadabur Al-Quran, merenungi Al-Quran akan menghilangkan kegelisahan, kegalauan, kesedihan, wa nura sadri cahaya bagi dada kita, hati kita. Nah, ya ini yang harus kita perhatikan. Bila manusia di zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk ya melakukan hal-hal untuk meraih kemewahan dunia, kenikmatan dunia, maka jadilah Anda ikhwatul iman berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan akhirat dan membaca kalam Allah. Nah, di dalamnya terdapat kemuliaan, kebahagiaan. Oleh karena itu, Uthman bin Affan radhiyallahu an mengatakan meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah ya kalian atau orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang membaca mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ya orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya dia mempelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia renungi Al-Quran, dia tadabur Al-Quran, dia pahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Kemudian dia mengajarkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya. Pada manusia. Itu orang yang terbaik. Ya. Bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya. Bukan seorang yang kaya raya bukan seorang yang memiliki ya puluhan perusahaan misalnya atau menjadi orang yang terkaya di dunia ini atau yang memiliki rumah yang mewah istana yang menjulang tinggi atau transportasi yang mewah bukan ya tapi orang yang membaca Al-Qur'an orang yang mengamalkan Al-Qur'an orang yang mengajarkan Al-Quran. Waqal Inna fadli Inna fadl al-Quran ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Wadhalika annahu minhu. Ya, sesungguhnya keutamaan Al-Quran di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Yang demikian itu annahu minhu. Karena Al-Qur'an dari Allah. Allah yang langsung berbicara ya, dengan Al-Qur'an. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari melanjutkan wa dzakara Sunaid bin Daud qala haddatsana Abu Sufyan an Muammar wa an Ma'mar an Qatadah qaulahu ta'ala ya Qatadah ya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat Seandainya seluruh ya pohon yang ada di permukaan bumi ini yang menjadi dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur dan laut yang ada di permukaan bumi ini dan ditambah lagi ya tujuh ya laut ya. mana fidat kalimatu maka tidak akan pernah habis ya kalamullah artinya tidak cukup untuk menulis kalimatullah, kalamullah. Tidak akan ya cukup untuk menulis kalamullah, kalimatullah. Dan ini menjelaskan keagungan <clears throat> dan kemuliaan Allah dan perkataannya. Karena kalamullah berkaitan dengan juga perbuatannya dan af'alu perbuatan Allah ya tidak ada batasnya. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Luas, lebih luas dari nama-namanya. Karena sifat Allah berkaitan dengan perbuatannya. Dan perbuatan tersebut juga erat kaitannya dengan kalam. Karena apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami apabila kami menginginkan sesuatu untuk menciptakan kami mengatakan ya kun fayakun akan terjadi. وذكر هارون بن معروف قال حدثنا جرير بن منصور عن هلال بن سياب عن فروة بن نوفل قال كنت جارا لخباب بن أرد Khabbab Khabbab bin al-Arad. Naam. Seorang sahabat. Faqala li ya hada taqarrab ila Allah azza wa jalla bima istata't. Fa innaka lan tataqarraba ila Allah bi ahabbu min kalami. Ada salah seorang dari tetangga ya Khabbab bin Arad dia menceritakan Khabbab bin Arad ya mengatakan kepada aku ya, berkata kepada aku beliau mewasiatkan tetangganya ya hadza wahai si fulan ya hai hadza wahai orang ini yaitu tetangga taqrab ila Allah bimastata'ta ya hendaklah kamu selalu beramal melakukan amalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah dengan apa saja mampu kamu lakukan. Fa innaka lan tataqarrab ila Allah sesungguhnya kamu tidak akan pernah ya sama sekali mendekatkan diri dengan melakukan amal kebajikan kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah min kalamihi dari perkataannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan membaca kalamullah disertai dengan mengamalkan ya tentunya sebelumnya merenungi dan menghayati dan mengamalkan kalamullah ya perkataan Allah Allah mencintai perkataannya dan kalam yang terbaik maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan membaca kalamullah Al-Quran. Ini amalan yang harus ya kita selalu memperbanyak melakukannya dalam hidup ini. Sehingga di akhirat kelak kita akan menempati posisi yang atau derajat yang paling tinggi sesuai dengan kadar bacaan Al-Quran kita di dunia ini. Terus Warattil, wartaki, baca dan terus meningkat, meningkat. Sampai batas terakhir kita membaca di dunia ini. Sebagian dalam hadis seperti itu. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada anda. Ikhwatal iman. Yang kita sangat membutuhkan hal itu di akhirat. Al-Quran akan menuntun kita ke jalan kebaikan. Al-Quran petunjuk bagi kita. Obat bagi penyakit hati. Rahmat Kita ingin beramal, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita lupa bahwa amalan yang sangat dicintai oleh Allah ya untuk sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah adalah membaca kalam Allah Al-Qur'an. Makanya ikhwatal iman jika kita ingin mengetahui jiwa kita ini sedang sakit atau tidak. Ya. Saya ingin berikan sebuah ya sebuah tips untuk mengetahui jiwa ini sakit atau tidak. Silakan dicoba, ditanyakan. Saya ini sedang sakit atau tidak? Jiwa saya ini sakit atau tidak? Maka ambil Al-Qur'an. Ya, Perhatikan sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau kita mendapatkan bahwa jiwa ini mencintai Al-Quran dan sering membaca Al-Quran, berarti Anda selamat dari penyakit jiwa itu. Tapi kalau Al-Quran hanya sebagai hiasan di rumah kita, tidak pernah dibaca. Terbit matahari, kemudian tenggelam di belahan barat. Malam terus terbit fajar, setiap hari seperti itu enggak pernah baca walau satu kalimat dari kalam Allah. Gimana ingin bahagia? Bagaimana jiwa akan sehat? Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Al-Khalifatu Al-Thalith Khalifatul Ar-Rashid ya, mengatakan Lau tahurat qulubukum ma syabiat min kalamillah. Kalau hati kalian suci, hati selamat, bersih, enggak akan pernah bosan dari kalam Allah. Ya. Kalau kita bosan dari kalam Allah berarti hati Anda sedang bermasalah. Ada penyakit yang itu harus diobati dengan segera sebelum menjadi kronis. Ya. Sebelum Penyakit itu membunuh hati. Menjadi keras. Maka perbanyaklah membaca kalamullah. Ya, tidak ada amalan yang lebih utama. sekian banyak amalan-amalan yang kita lakukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah daripada, daripada membaca kalamullah. Ya, daripada membaca kalamullah 30 juz. Al-Quran 30 juz Nasihat nasihat-nasihat, perintah-perintah, tauhid akidah. Kita abaikan. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, ya subhanallah. Sumber kebahagiaan kita dalam Al-Quran tidak kita baca. Tidak kita renungi. Maka jadikanlah dalam hidup ini waktu ya. bukan disambi, tidak Betul dihususkan, dihususkan untuk membaca Al-Quran. Ya. dihususkan, ya, untuk membaca Al-Quran. Bukan disambi. Ya. Sampingan. Tidak. Amalan utama. Ya, prioritas utama dalam hidup ini baca kalamullah. Nah, seperti itu mentadabur, menghafal, membaca, merenungi, menghayati. Nah, oleh karena itu ikhwat iman rahimakumullah. Kalau kita ingin mengetahui hati kita sedang sakit, maka perhatikan Al-Qur'an. Kalau kita malas baca Al-Qur'an, enggak pernah baca Al-Qur'an, berarti ada masalah dalam hati kita, jiwa kita. Makanya dahulu bagaimana para sahabat ya kenapa mereka sampai kepada ya derajat orang-orang yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. kelala umat yang terbaik. Rahasia kebaikan mereka ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an rahasia kebaikan mereka di sini. Ingin menjadi umat yang terbaik ini, perhatikan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an para pemirsa. Ya, di sini rahasia kebaikan dan keutamaan kejayaan umat Islam itu sendiri. Selama mereka berpaling, maka mustahil mereka akan bisa meraih kebaikan itu. Kalaupun meraih, tapi kebaikan-kebaikan yang tidak lagi sempurna. Kenapa hati para sahabat sebagai kata Abdullah bin Mas'ud, "Abarru hadil ummati quluban." Hati yang paling baik dan bersih. Kenapa? karena mereka selalu mengobati, membenahi jiwa mereka, terapi jiwa mereka dengan Al-Quran, Allah azza wa jalla. Nah, dan itu hal yang tidak aneh dan asyik dalam kehidupan mereka. lima rahimakumullah. Al-Quran harus kita perhatikan, kita ajar, ajarkan, kita didik anak kita untuk bisa membaca, Kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari juga menyebutkan ya dari Imam dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj yaitu Quran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab ghaira iwajin yang tidak ada kebengkokan yaitu tidak bengkok. Apa arti iwaj di sini? Kata beliau ghairu makhluk, tidak makhluk. Ya. Kemudian beliau juga meriwayatkan menyebutkan riwayat dari uh, Muammal bin Ismail yuhadithu anil Thawri qala man za'ma anna al-Qur'an makhluk faqad kafar barang siapa yang mengira atau mengatakan Quran sebagai makhluk sungguh dia telah kufur ya dan wasahat riwayah an Ja'far bin Muhammad anna al-Qur'an la khaliqa wala makhluk dan juga telah sahih riwayat dari Ja'far bin Muhammad ya ini dari Oh, salah seorang dari imam ahli sunnah kendati orang syiah orang-orang rafidah ya eh, mengklaim itu dia imam mereka Ja'far bin Muhammad ya as-sadiq anal Quran la khaliq wala makhluk bukanlah sang pencipta bukanlah makhluk Al-Quran kalamullah waruya dzalika an ammihi dan juga diriwayatkan dari pamannya Zaid bin Ali wa an jaddihi Ali bin Husain Zainal Abidin Naam. Radhiyallahu anhum. Artinya Ahlul Bait dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki akidah yang sama yaitu akidah Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an ya sebagai kalamullah bukanlah makhluk. Ya. Taib. Kemudian setelah itu Imam Al Hasan menyebutkan para ulama nama-nama para ulama yang mengatakan yang meyakini ya Al-Quran sebagai kalamullah bukanlah makhluk dan barang siapa yang mengatakan sebagai makhluk dia telah kufur ya para ulama ahli sunnah para ulama salafus saleh sepakat ya bahwa Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk nah di waktu yang membatasi kita ya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang demikian penyampaian materinya wallahu alam na'am hmm. Syukur jazakallah khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan Eh, pagi hari ini pada Ustaz Dr. Muhammad Rizan Imam Hafizahullah taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi eh, soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan kita silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama. Ya, kami berikan di layanan dan telepon. Silahkan di 021 823 Halo. Iya. Sebelum <clears throat> belum ada yang terkoneksi, baik, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita mengingat kematian, sungguh banyak faidahnya. Tapi apa sih faidah buat kita mengkaji, mendengarkan, dan mengetahui tentang hari kiamat dan tanda tanyanya, seperti munculnya dajjal dan sebagainya? Bukankah kita uh, tidak uh, tidak tidak akan ya atau nggak bakal mendapatkan hari di mana bumi hancur tersebut alias kita tidak akan uh, alias kita sudah mati terlebih dahulu dan bukankah orang-orang yang menyaksikan hari hancurnya bumi adalah orang-orang yang hidupnya uh, paling buruk dan paling akhir nanti. Syukron uh, mohon penjelasannya jazakallahu khair. Nah. <coughs> ya. Terima kasih kepada uh, Bapak Heri ya dari Merauke 6 Barakallahu fiqh atas pertanyaannya. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau ingat kematian, ya sungguh sangat banyak manfaatnya. Ya, akan menjadikan kita selalu termotivasi beramal, untuk istiqomah, untuk mempersiapkan diri dan manfaat-manfaat yang lain tidak diragukan. Ya. Lalu bagaimana dengan kita ya mempelajari mengetahui tentang tanda-tanda kiamat, baik itu ya tanda kiamat besar atau kecil. Ya. Bapak Heri barakallahu fiik. Ya, pertama kita harus meyakini bahwa semua tanda-tanda tersebut ya, semua tanda-tanda tersebut baik besar dan kecil itu semua ya Allah telah takdirkan terjadi dan akan terjadi semuanya itu ada hikmah. Ya. Dan di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Bahwa dia meyakini kiamat itu pasti terjadi. Kemudian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa sebelum terjadi tanda-tanda tersebut itu sebelum terjadi kiamat ya akan muncul tanda-tanda yang menjelaskan akan dekatnya terjadi kiamat itu. Disebut dikenal dengan asyratus saat tanda-tanda kiamat. Apa hikmahnya? Pertama, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan maha bijaksana. Tanda-tanda yang kiamat kecil telah banyak terjadi. Bahkan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda kiamat. Sementara kita tidak mengetahui kapan terjadi kiamat itu. Karena dalam hadis sebutkan selama di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah mengibadati Allah belum terjadi kiamat. La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah au la ilaha illallah tidak akan terjadi kiamat selama di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan Allah atau yang la ilaha illallah. Artinya masih ada yang beribadah, masih tauhid. Ya, masih ada yang bertauhid. Sehingga kiamat itu terjadi memang dalam kondisi keadaan manusia yang paling jelek dan kufur semua. Lalu apa guna kita membaca tanda-tanda tersebut? Tidak diragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan seperti Dajjal, bahkan seluruh para nabi telah memperingatkan bagaimana Dajjal. Terlebih lagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertanya untuk apa diperingatkan mereka juga tidak menjumpai Dajjal tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fitnah itu sangat dahsyat dan tiada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Dan ternyata Dajjal tersebut kendati Dajjal yang betul muncul sebagai tanda kiamat akan terjadi memiliki banyak pengikut yang dajajilah dajjalun al-kadzabun orang dajjal yang yang dajjalun wal kadzabun pengikut dajjal para pembohong pengkhianat yang membuat kebatilan ya maka itu kita waspadai sebagaimana Rasul memperingat tentang dajjal misalnya terjadi kiamat ya tanda-tanda kiamat berbagai tanda kiamat akan ya hancur berantakan itu adalah memberikan peringatan kepada kita hati yang bersemi dengan iman akan selalu ya merasakan apa kekhawatiran dan kekhawatiran tersebut mendorong dia untuk apa untuk beramal untuk melakukan amalan karena tidak ada yang bisa selamat. Ya. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang diberi pertolongan oleh Allah. Dan dengan mengingat tanda-tanda tersebut, kita tahu akan kebesaran dan keagungan Allah. Bahwa kiamat itu pasti terjadi begitu dahsyat. Kalau tanda-tanda itu di dunia, lalu bagaimana dengan kondisi di akhirat kelak? Yaumul mahsyar perkara lebih dahsyat dari itu. Dan ini menanamkan dalam kita rasa apa? Tunduk dan patuh pasrah kepada Allah. Dan membuat kita untuk selalu istiqomah. Karena kendati mungkin dari batas umur yang telah ditentukan Allah umar Muhammad ini. Sekarang kita, ya, enggak lebih dari 60 sampai 70. Naam, sebagian dia tidak akan mengetahui hal itu atau tidak akan menjumpai kondisi akhir zaman yang terjadi kiamat. Tapi ini akan menanamkan dalam diri kita bahwa kita waspada kiamat itu terjadi ya bagi orang-orang yang betul-betul tidak lagi beriman, kita waspada. Jangan-jangan kita selama 60 sampai 70 itu tergelincir dari kebenaran dan menyimpang. Kendati tidak menemui kiamat yang akan terjadi dalam kondisi manusia yang paling jelek tapi ternyata kita telah terjun ke menjelekan yang pada intinya kalau kiamat nanti terjadi kita dikumpulkan wal billah atau seorang berbuat seperti itu dikumpulkan dengan orang-orang yang bejat juga jadi permasalahannya ya sangat banyak manfaatnya faedahnya mempelajari hal ini terus memotivasi kita untuk beramal memotivasi kita untuk selalu taat memotivasi untuk selalu berusaha istiqomah. Ya. Bahwa tanda-tanda tersebut ya, Allah munculkan baik itu yang besar, itu yang kecil sebagai peringatan. Dan tatkala itu bila muncul hal itu maka tidak lagi ada iman dan manfaat ya, bermanfaat bagi seseorang karena telah terlambat. Ya. Jadi intinya banyak manfaatnya Pak Heri ya. Jadi bukan sekedar hanya menjadi pengetahuan begitu saja bahkan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan yaumil akhir ya semuanya ada hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik syukuran jazakallahu khair atas jawaban Alisa demikian untuk Pak Heri yang berada di Maroke dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di layanan telepon di 0218236543. Mungkin sudah ada yang terhubung, silakan. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu, uh, Ibu ya yang nelfon. Ibu Siti di Watunggar, di Lalungkas, di Kendari. Oh, di Kendari. Ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu, Ibu volume televisinya. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Apa kita amalkan supaya kita selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat. Dan yang kedua, apakah kita baca itu datang dajjal? Terima kasih. Apa Bu yang kedua? Yang kedua apa Ibu? Yang kedua apa yang kita baca kalau datang Dajjal. Dajjal. Baik, baik, baik. Apa yang kita baca kalau datang Dajjal? Baik, terima ya, kasih. Ya, terima banyak. kasih Pak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, satu eh, pertanyaan nomor satu yang sangat umum, Ustaz. Ya, e, bagaimana caranya kita selamat di dunia dan akhirat ya amalan tentunya. Yang kedua, tadi apa yang e, kita baca ketika bertemu dengan Dajjal seperti itu mungkin pertanyaan Ustaz silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu dari Kendari Barakallahu Fik. Pertanyaan yang pertama ya, apa yang harus kita lakukan untuk selamat dunia dan akhirat? Pertanyaan sangat umum sekali dan kalau kita merinci satu persatu ya ini jelas membutuhkan waktu. Intinya ya kaum muslimin dan para pemirsa bahwa ingin selamat ingin selamat dunia dan akhirat <clears throat> yaitu dengan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ya, nggak ada cara, nggak ada cara dan amalan untuk bisa selamat dunia akhirat kecuali mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ikuti Al-Quran dan ikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikuti Al-Quran dan ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, ya terdapat dalam Al-Quran tentang akidah, keimanan, tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak. Begitu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terdapat aturan hidup kita, bagaimana berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, bermuamalah. Intinya semua yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah, ya, terutama yang wajib, ya, terutama yang wajib maka seorang bi'inillah akan selamat. Intinya kembali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tentunya membutuhkan penjelasan dan rincian yang luas. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih ini, kalau bisa ibu yang bertanya mencatat hadis ini dengarkan baik-baik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Taraktu fikum amraini ya lan ma in bihima kitabullah wa sunnati kata Nabi SAW aku tinggalkan dua perkara kepada kalian kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya ya artinya selamat tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia ini ya selama kalian pegang teguh kepada kedua ya pusaka tersebut yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> nah, jadi apa yang datang dari Allah kita amalkan, apa yang datang Rasul kita amalkan. Apa yang larangan dari Rasul Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Jangan kita nambah-nambah. Jangan mencari cara-cara yang lain ya atau aturan hidup yang lain dari aturan Allah dan Rasulnya. Bukankah juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan taraktukum alal bayda mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus ya, jalan yang lurus Lailuha hariha, lailuha hariha. Malamnya bagaikan siang. Artinya enggak ada perbedaan, begitu jelas. Lurus dan jelas. Enggak ada yang samar-samar. Jelas semuanya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kata Nabi kecuali halik binasa. Ya. Dia akan binasa. Kalau menyimpang dari jalan Allah dan Rasul akan binasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebelum telah berfirman فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang petunjukku kepadamu maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat tapi barang siapa yang berpaling baginya kehidupan yang sempit dunia dan akhirat dan dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Bukankah saya dahulu di dunia melihat?" Kata Allah, "Ya balasan sesuai dengan perbuatanmu. atas ke ayatuna." Panasita. Dahulunya datang ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, peringatan dari kami, kamu melupakannya. Panasita. Wa kadzalikal yauma tunsa, ya, hari ini kamu dilupakan juga, matamu buta, nggak bisa melihat. Ya. Begitulah kami membalas orang-orang yang telah menzolimi dirinya dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah dan azab negeri akhirat lebih dahsyat dan kekal. Nah, dan banyak ayat yang menjelaskan hal artinya ingin selamat dunia akhirat Al-Quran dan Sunnah. Semua kita ingin selamat. Tapi seringkali orang yang ingin selamat tidak menempuh jalan orang-orang yang selamat. Ingin selamat, tempuh jalan orang-orang yang selamat. Ingin selamat, tapi ditempuh jalan orang-orang yang celaka dan binasa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman." Ini jalanku yang lurus kata Allah fattabi'uh ikuti jalan yang lurus wala subula fatafarraqa bikum an sabili jangan ikuti jalan-jalan yang ada ya di kiri kanan itu itu akan menyebabkan atau memecah belah kalian dari mengikuti jalan kebenaran jadi kesimpulannya bahwa ya kita harus kembali pada Al-Qur'an ingin selamat ya jangan ikuti kebiasaan manusia, tradisi manusia, budaya manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan seorang pun di akhirat kelak. Hanya bisa menyesatkan di dunia tapi tidak bisa menyelamatkan. Semua akan berlepas diri. Ya. Syaitan pun mengatakan ya pada dasarnya ya. Mereka ya juga mereka akan berlepas diri. Nah, di akhirat kelak akan berlepas diri. Semua orang akan berlepas diri orang yang diikuti, ustaz yang diikuti, Pak Ye yang diikuti, Buya yang diikuti, tuan guru yang diikuti, profesor diikuti, dosen yang diikuti, ya. Kalau itu bertentangan dengan kalau Allah wa kalau Rasulullah akan berfirman tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan seorang <clears throat> dengan rahmat Allah amalan dia dan perbuatan dia. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang dibaca dengan begitu? Ya, melihat Dajjal. Ya, Sebelumnya tentu kita harus membanyak yang baru mengucapkan atau berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari fitnah dajjal. Ya. Ya, diselamatkan dari fitnah dajjal. Karena ini fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Orang-orang yang tidak beriman yaitu tidak bisa membaca tulisan yang ada di jidatnya yaitu kaf ra yaitu kafir. Orang yang beriman dia tidak akan tertipu dengan apa yang Allah tampakkan ya, dari ya bisa merubah sesuatu ya, atau kejadian-kejadian yang aneh yang dilakukan oleh Dajjal semua fitnah ujian ya makanya kita sebanyak membaca doa di penghujung tasyahud kita Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masiihid dajjal. Naam seperti itu. Adapun ya apa yang dibaca begitu melihat dajjal Allahu a'lam, tapi yang jelas kita harus mempersiapkan diri, kita harus membaca seperti barang siapa yang membaca 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi akan ya selamat dari fitnatul dajjal. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah baik sekarang jazal khair atas jawaban al Ustaz. Demikian untuk e, ibu ya yang bertanya dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uh, mohon maaf dari Umu Jihad Raja Ustaz. Apakah benar ada seorang ulama yang berceramah mengatakan bahwa usia umat Islam ini diperkirakan 1500 tahun? setelah itu akan terjadilah kiamat. Apakah pendapat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Terima kasih kepada eh, yang bertanya barakallahu fiik. Apakah ya ada atau bila ada seorang mengatakan bahwa umur umat atau Nabi eh, umat Nabi Muhammad ini yaitu hanya 1500 tahun apalagi ada landasan dan sumbernya. Ya ini semua ya pernyataan dan persepsi yang sama sekali tidak ada landasannya. Ya tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada dalam hadis yang seperti itu membatasi ya umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun kemudian terjadi kiamat subhanallah berarti dia mengetahui yang gaib Enggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Kapan terjadi kiamat itu urusan Allah. Ya. Tapi kita yakin akan terjadi. Maka hal yang seperti ini pembahasan-pembahasan yang tidak banyak man dan tidak bermanfaat. Kalaupun kita tahu umur seperti itu. Dan ini jelas tidak ada landasan sama sekali. Cukup menjadi pengetahuan seperti itu. Oleh karena itu, ada sebagian mungkin yang menyebutkan diri dengan seperti merekayasa, meramalkan begitu. Ya akan terjadi begini, begini. Ini semua cara-cara dalam menyampaikan ilmu yang bertentangan dengan apa? Dengan metoda para ulama, ulama dan orang-orang yang paham tentang Islam dan juga pemahaman yang benar. Dia meramal akan terjadi begini-begini. Ya, seperti itu. Kemudian seringkali disertai dengan penyampaian pemaparan masalah akan terjadi krisis, eh, krisis begini dan begini dan seterusnya akan terjadi pertemuan begini dan seterusnya ya aksi begini seolah dia mengetahui yang gaib ya. dan ini tidak baik dia akan menanamkan rasa atau perasaan yang pesimis dalam jiwa kaum muslimin hal seperti itu seorang dai adalah menanamkan jiwa optimisme kabar gembira dan mengajak mereka pada kebaikan bukan dengan meramal-ramal yang seperti ini. Tidak ada dalilnya. Ya. Apa dalilnya? Ya, tidak benar ya pernyataan seperti itu. Ya, tidak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah pernyataan yang keliru dan juga sikap yang keliru, metode yang keliru dalam berdakwah yang suka meramal-ramal seperti itu, meragukan ya eh, melakukan apa namanya itu berpersepsi persepsi begini seterusnya, meramal dan mengira-ngira dengan seperti itu. Ini jelas tidak benar. Sampaikan yang hak. Kalau Allah wa Rasul. Benar ada dalilnya asratus sa'ah, sampaikan akan ta'inam. Seperti itu. Adapun meramal-ramal sesuatu yang tidak ada landasannya. Ini adalah berbicara tanpa ilmu dan ini jelas perbuatan yang diharamkan. Demikian Allah. Baik, syukran jazakallah khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk uh, yang bertanya di layanan pesan singkat. Nah, uh, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon maaf karena waktu yang uh, sudah tidak mencukupi dan mungkin uh, sebagai kesimpulan untuk uh, nasihat para pemirsa sekalian ataupun pendengar. Nah, silakan Ustaz. Nah, Para pemirsa dan juga para pendengar ikhwatal rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dan penutup pada kesempatan yang mulia ini, saya kembali mengingatkan diri pribadi, pribadi dan kita semuanya untuk ya senantiasa memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Untuk banyak membaca, untuk merenungi, untuk mentadabbur, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan. Nah, tiada amalan yang paling mulia. Ya. Di sekian banyak amalan-amalan yang kita lakukan daripada kita memperbanyak membaca kalam Allah. Satu huruf sepuluh. Bayangkan berapa banyak huruf Al-Quran. Al-Fatihah berapa? Nah. Maka kenapa kita malas Kenapa kita ya bosan? Dan ingat tatkala ada bosan dari seperti itu ini berarti ada penyakit dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk senantiasa memperhatikan Al-Qur'an, membaca kalamullah azza wajal dan menjadikan ya prioritas utama kita dalam hidup ini ya harus dikhususkan waktu yang spesial bukan sisa-sisa waktu kita baru baca Al-Qur'an enggak waktu utama dalam hidup adalah baca Al-Qur'an begitu kalau kita ingin bahagia dan menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk seluruh kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anilhamdillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta istawfiruka wa atubu ilaih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.